warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man muslimin rahimahullah jamaah pengajian pada subuh masjid Baitul Ihsan Alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memanfaatkan sisa-sisa umur kita dalam upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sampai marifat mengerti benar status kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala Siang hari ini saya membawa ayat Allah yang menceritakan tentang indahnya sebuah sikap akhlak yaitu istiqomah. Ayat pertama, wallahu taala li Musa wa akhihi Berfirman Gusti Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihi salatu wasallam, dan saudaranya yang bernama Nabi Harun alaihi salatu wassalam. Qala firman Allah Qad ujibat da'watukuma fastaqima wala tattabi'ani sabiral ladina la ya'lamun Sengaja saya buat seperti ini satu persatu dicatat tujuannya tidak lain mudah-mudahan manfaat pas kita di rumah pas kita membaca lagi atau kita juga bisa menyampaikan kepada tetangga kepada istri kepada anak kepada menantu dalam upaya memelihara kehidupan beragama dan menjalankan akhlak yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah berfirman Allah Subhanahu wa taala katanya begini uji bat dakwa dakwatuhuma Sungguh telah diijabah Doa permohonan kamu wahai Musa dan Harun fastaqimah Maka hendaknya kamu berdua istiqomah Wala tattabi'ani awas Jangan sekali-kali kamu mengikuti Sabila jejaknya, langkahnya gaya hidup dan cara hidup alladzina la ya'lamun orang-orang yang tidak mengerti apa itu kehidupan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasihat ini buat Nabi Musa dan Nabi Harun dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa yang nabi itu, Nabi Harun yang nabi itu masih dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala supaya tetap istiqomah supaya dakwahnya, supaya doanya tetap diijabah oleh Allah. Supaya doanya tetap dipelihara oleh Allah. Supaya semua keinginannya tetap diwujudkan oleh Allah. Modalnya harus istiqomah. Istiqomah untuk sementara diartikan orang yang istiqomah disebut mustaqimah. Orang yang istiqomah disebut mustaqim. Kalau di dalam terjemah eh, Ihdinas suratul mustaqim ya Allah Tunjukkanlah aku jalan yang lurus Yang lurus tidak bengkok-bengkok dan tidak putus-putus Artinya istiqomah Lurus jalan terus penuh dengan konsekuen Penuh dengan tanggung jawab Penuh dengan pendirian Itulah istiqomah Dan tidak boleh Nabi Musa nih Jangan kamu ikuti Sengaja di sini pakai nun takin sakilah artinya Awas, jangan sekali-kali. Tidak boleh, tidak. Awas, tidak boleh. Jangan sampai kamu mengikuti jejaknya cara hidup. Orang-orang yang tidak pernah mengerti tentang hidup yang sebenarnya. Hanya sekedar hidup, makan, minum, tidur, dan kemudian mati. Itu kehidupan yang rasanya mungkin konyol. Mati konyol yang seperti itu. Kita ingin hidupnya berbekas anak, cucu, menantu, tetangga, saudara. Guna kita. Berguna sekali kita hidup untuk masyarakat. Berguna sekali kita untuk yang lain. Jangan lupa hadis yang pernah kita bacakan bahwa Rasulullah bersabda, "Khairun nas <coughs> anfa'un nas linnas." <coughs> Manusia yang paling baik adalah manusia yang paling manfaat untuk orang lain. keberadaannya manfaat bicaranya manfaat, hadirnya manfaat, nasihatnya manfaat, hartanya manfaat, nafas dan kehidupannya manfaat untuk orang lain. Ini hadis kanjeng Rasulullah SAW yang sempat membuat orang-orang yang bukan Muslim terkejut dan ingin kenal bagaimana kepribadian Nabi Muhammad SAW. Di India ada seorang tokoh namanya Mahatma Gandhi. Di kuburannya ditulis, di ujung kakinya ditulis, hidup ini sukar, mati itu mudah, hiduplah untuk orang lain. Itu nasihat seorang yang bukan muslim, tapi dia memiliki satu pendirian yang sangat baik dan kita lihat bahwa ajaran Rasulullah yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, ajaran Allah Subhanahu wa taala yang menyentuh setiap kehidupan yang sifatnya adalah manusiawi akan merasa bahwa lezatnya, nikmatnya hidup menjalankan syariat Islam. Sementara ini orang menilai syariat Islam itu adalah potong tangan, yang zina dirajam, yang mencuri harus hukum kemudian yang mabuk juga harus dihukum di e, cambuk dan sebagainya itu pemikiran yang seperti itu hanya pemikiran orang-orang jahat saja kehidupan syariat Islam yang nikmat adalah hidup bertetangga yang baik itu syariat yang baik tidak ribut dengan tetangga di rumah tangga dengan penuh pengertian tidak ada istilah kata-kata kasar dengan istri tidak ada pukulan buat anak tidak ada kata-kata membangkit mengungkit-ungkit pemberian kepada anak. Itu syariat Islam. Jadi selama ini kita dikenalkan dengan dunia syariat Islam itu yang sifatnya horor, yang sifatnya adalah e, kejam, yang sifatnya adalah jahat. Ini adalah upaya orang-orang yang tidak pernah mengerti tentang pendidikan Islam dan tidak mengerti tentang ajaran Islam yang sebenarnya. Jadi begitu dikatakan akan mendirikan syariat Islam, langsung semua ketakutan Kesemuanya menghindar Sebab ini adalah akan mendirikan syariat Islam Berarti yang hina nanti akan habis semua Kemudian pelacur akan habis semua Yang mabuk juga akan habis semua Pencuri akan hilang semua tangannya Nah ini adalah upaya orang-orang yang memang membenci Islam Yang sengaja untuk mengembangkan Islam seperti itu Iwan muslimin rahimahumullah Istiqomah Kita akan hidup terus lurus Tidak putus-putus dan tidak kok. Setelah kita meninggal, kalau ada orang bilang kalau kita ngaji menyebut-nyebut meninggal itu katanya menakut-nakutkan, gak usah takut, kematian datang pasti dan tidak bisa tidak bisa diusahakan, tidak di, bisa diusahakan supaya mati dan tidak diusahakan supaya tidak tidak mati, tidak ada. Semuanya sudah ditakdirkan harus begitu hidup di dunia ini. Maksud tidak terhadap setelah kita meninggal Kemudian seluruh perbuatan kita yang pernah kita lakukan dengan istiqomah itu Anak, cucu, masyarakat Seluruhnya akan merasakan manfaat yang besar Jadi Allah nasihat kepada Nabi Musa alaihissalam Yang Nabi ini Nabi dinasihati supaya bisa hidup istiqomah Kemudian supaya bisa hidup benar Jangan mengikuti yang lain Rasulullah dinasehati Siapa yang tidak pernah kenal dengan Nabi Musa? Yang keras pendiriannya. Yang sama Nabi Harun, yang Nabi Harun memiliki cara metodologi yang pendekatan dengan masyarakat yang lembut. Nabi Musa yang tegas itu disatukan sama Allah menjadi satu kesuksesan dan keberhasilan. Bukan bukan pecah bukan, tapi makin indah. Begitu lihat di dalam eh, Al-Quran, sekisah kedua Nabi Allah ini. Bila saya sama Allah jangan ikut yang lain. Nabi ini. Apalagi kita yang lihat kiri berubah, lihat kanan berubah, lihat ke atas berubah, lihat ke bawah berubah. Jadi perlu kita sekali menjadi orang yang isi koma sampai menjadi kewajiban. Dalam satu hari satu malam kita sholat membaca doa ihdinas suratul mustaqim paling sedikit 17 kali. Renungkan sama kita. Jadi istiqomah dalam kehidupan ini sudah merupakan kewajiban yang kita sendiri selama ini berdoa ihdinas siratal mustaqim paling sedikit sehari semalam 17 kali apalagi kalau kita pakai salat sunat duha pakai salat sunat qobliyah dan dia pakai salat tahajud dan sebagainya sudah lebih dari 20 kali sehari semalam minta dijadikan orang yang istiqomah pertanyaannya sampai hari ini sejauh mana orang Islam istiqomah itu yang harus kita pertanyakan sekarang. Sejauh mana orang Islam yang koma, Bikin masjid di mana-mana tidak pernah selesai. Bikin madrasah di mana-mana tidak tidak akan pernah beres. Sekiri kanan sebentar-sebentar berikut, Gak usah orang biasa. Ustaz sama ustaz, kiai sama kiai. Terus berantem. Ada apa sebetulnya? Nah ini jadi jelas sekali bahwa pendirian pengertian tentang makna ajaran syariat belum merata di kalangan menengah ke atas apalagi mana eh, kalangan menengah ke bawah. Iwanul Muslimin rahimahumullah seluruhnya merupakan pelajaran dan pendidikan buat kita untuk kita selalu berupaya untuk lebih maju ke depan. Rasanya generasi yang akan datang mungkin akan lebih semerawut pengertian tentang dinul Islam, syariat Islam, akhlak Islam, seluruhnya. Sebab apa? Pengajiannya sudah jauh berbeda. Yang kita lihat hanya bagaimana caranya ngaji supaya ada senyumnya, ada ketawanya, ada sendak gurunya. Akhirnya semua main-main. Semuanya jadi bahan tertawaan, hanya jadi bahan e, hiburan. Seolah-olah begitulah gambarannya. Tidak pernah ada keseriusan. Iwan Muslimin Allah kalau usia sudah 40 tahun, diri ini belum dekat dengan usia Allah. Sudah usia 40 tahun diri ini belum sujud menangis kepada Gusti Allah kata Imam Ghazali tunggu tunggu kehidupan yang akan mendapatkan bencana lebih jauh sebab apa 45 tahun kita belum tahu apa 60 20 lagi kalau 20 lagi apa cukup kira-kira sisa umur yang 20 yang sudah mungkin kalau sudah usia 50, 60, ke sana sudah mulai rentak badan. Sudah mulai rapuh tulang, sudah mulai banyak rongrongan perut, telinga, dada, jantung, pembuluh darah, tulang, belulang, semuanya sudah banyak rongrongan. Apa cukup kira-kira untuk menebus dan menem, eh, memperbaiki kesalahan yang 40 tahun yang lalu? Makanya penting sekali pengertian istiqomah. Tanpa istiqomah kita tidak akan jalan. Ngaji, sekarang ngaji, Senin, Selasa, Rabu ngaji, Kamis mendengar khutbah, eh Jumat mendengar khutbah, Minggu, eh, Sabtu Minggu Kan saya nggak ngerti. Kalau umpamanya kita sekarang tidak istiqomah menjalankan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi saja diperintahkan. Ayat kedua, Fastakim kama umirta. Hendaknya kamu istiqomah sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Waman taba dan barang siapa orang yang sudah bertobat maka bersama kamu. Walatagau jangan kamu berbuat dosa lagi innahu bima ta'maluna basir sesungguhnya Gusti Allah terhadap apa saja yang kamu lakukan maha melihat dia disuruh kita istiqomah bersama-sama orang yang sudah taubat yang sudah banyak melakukan jahat kemudian dia mulai kembali bareng dengan mereka di jalan yang lurus mencari ridho Allah sampai kita merasakan nikmatnya sujud nikmatnya ketika mulut membaca tasbih nikmatnya hati ketika kita ingat kepada Gusti Allah, melelehnya mata ketika kita sadar perbuatan-perbuatan kita yang lalu. Tidak usah cerita, perbuatan apa saja yang kita pernah lakukan jelek sama istri jangan cerita, apalagi sama orang lain. Ma, bapak tobat, selama ini bapak suka selingkuh, jangan cerita sama istri. Nanti ceritanya istri melawan lagi sama kita. Paham sama-sama, mama juga begitu. Nanti ya, Sebab apa sudah dimulai? Dulu yang dosa itu berbuat tutup kalau kita selamat rapatnya Jangan ada yang tahu. Hanya Allah yang tahu saja. Pas kita mengadu kepada Gusti Allah. Sampaikan satu-satu. Jangan berikan bahasa bibir. Takut kiri kanan kita mendengar. Cukup diri hati, diri hati. Kita saja yang dengar. kau jangan diulangi lagi perbuatan dosa. Sudah, yang sudah-sudah. Sekarang kita menemukan lagi tapi harus ingat, yang paling dasar itu adalah orang yang sudah berdosa, ketagihan, kemudian ditahan. Nah, ketika menahannya itu, derajatnya diangkat oleh Allah lebih daripada para wali yang tidak pernah maksiat. Nah, jadi sebetulnya kalau sudah taubat dan kita sudah mempertahankan status taubat itu luar biasa untungnya. Kemudian ayat ketiga, Innalladzina qalu Rabbunallah Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbunallah Allah. Rabb kita adalah Allah. Diusahakan kalau masih bisa kita tidak menyebut nama Tuhan itu lebih bagus. Usahakan Rabb. Robbi lebih bagus daripada Tuhan kita. Kita berlindung kepada Rabb kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin itu lebih bagus daripada kita ngomong Tuhan. Tuhan dekat dengan hantu. Itu sudah sudah sudah tidak ragu-ragu lagi itu. Tuhan, hantu, hutan. Jadi itu juga. Jadi kalau umpamanya sekarang kita sudah biasa dengan Rob, Allahu Rabbi, Allahu Rabbuna, Ya Allah Ya Rob, diajar. Tinggalkan sedikit-sedikit kata-kata Tuhan tinggalkan. Ketika kita berdoa, kita terjemahkan. Rob. Ya Allah, Rabbuna. Ya, ya Allah, ya Tuhan kami enggak. Kita tidak punya Tuhan. Kita hanya punya Rabbul Alamin. Di ini adalah bahasa Indonesia. Kita belajar dari mulai sekarang. Kita pakai bahasa yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bukan uh, uh, Allah bukan Tuhan dan Tuhan bukan Allah. Tapi Allah Rabbuna. Begitu. Itu asal bahasa ya untuk orang-orang yang sekuler boleh. Orang sekuler semakin hari akhirnya akan menjadi orang kafir. Arti sekuler itu sendiri kafir. Jangan lupa itu. Sekuler, liberal, plural. Setelah dipelajari, sadar kita bahwa ini adalah ngacak-ngacak akidah kita. Makanya kalau kita lihat orang-orang yang berkembang agamanya dan dekatnya sama Gusti Allah bukan orang-orang yang plural, liberal, bukan. Apalagi sekuler, Orang-orang yang di kampung. Orang-orang yang di kampung yang sudah mendekatkan diri pada Gusti Allah karena istiqomah. Innalladzina qalu sesungguhnya orang-orang yang berdoa. Rabbunallah. Rabb kami adalah Allah. Sumastakomu Kemudian istiqomah Setelah ngaku, setelah ikrar Dia istiqomah Lurus berbicara. Tatanazzalu akan turun terus menerus alaihim kepada orang-orang yang mengatakan Rabbunallah kemudian istiqomah. Malaikat turun kepada dirinya, bukan nabi saja, Bukan wali-wali saja. Orang yang sudah mengatakan bahwa Rabbunallah, kemudian dia istiqomah, malaikat akan turun kepada dianya. Allah takhofu akan membuat satu perasaan Allah takohu ingat nggak usah khawatir kalau orang udah mengikrarkan mengatakan Rabbun Allah nggak usah ada perasaan takut lagi tidak usah ada lagi perasaan perasaan ragu lagi waratah tahzanu dan tidak usah ada perasaan bersedih berduka cita nggak ada lagi wa absiru beri kabar mereka semua bil jannah bahwa orang-orang yang sudah mengikrarkan Rabbunallah kemudian dia istiqomah dia pasti akan mendapatkan jannah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk sementara kita artikan jannah Allah adalah kebahagiaan lahir batin dunia dan akhirat. Allati kuntum tu'adun yang dulu kalian semua dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan itu semua setelah mengatakan Rabbunallah tidak ragu istiqomah pasti mendapatkan kebahagiaan lahir batin dunia akhirat nah sekarang kita lihat kenapa umat Islam sampai sekarang belum hadis kan ya Rasul an Abi Amrin wakil Abi Amroh Sufyan bin Abdullah At-Taqafi radhiyallahu anhu nama beliau mengatakan begini Kala beliau mengatakan Kultu ya Rasulullah. Saya berkata kepada Rasulullah. kuli Rasulullah ajarkan kepada saya fil Islam tentang Islam. Kaulan satu nasihat. La as'alu anhu ahadan. Saya tidak akan nanya lagi sama orang lain dan saya tidak akan minta nasihat lagi sama orang lain. Gue roka selain kau sekarang ini. Tahu jawab Rasulullah apa? Orang Bali nanya ya Allah, Rasulullah ajarkan saya, tunjukkan saya, nasihatin saya. Saya tidak akan minta lagi nasihat sama orang lain dan tidak akan pernah minta diajarin orang lain tentang Islam. Dari kau saja. Rasulullah ngajarnya gampang sekali. Kul katakan olehmu aman bila, aku iman kepada Allah Sumastaqim kemudian kamu harus istiqomah menjalankan ikrarmu begitulah di sini masih ada lagi pendapat ulama silahkan dibaca di rumah masing-masing kemudian digabungkan. Jadi yang saya sudah kasihkan ini sudah empat sudah empat eh, empat kali tolong dikumpulkan nanti bisa menjadi sebuah buku tentang akhlak dan nanti bisa diajarkan lagi kepada istri kepada anak tetangga dan sebagainya pokoknya kita jangan lupa hidup kita harus manfaat untuk orang lain yang paling untung adalah manusia yang bisa jadi guru guru di rumah, guru di tetangga guru di masyarakat, guru di kantor sebab apa? guru tidak akan pernah kesepian meskipun seluruh orang sudah meninggalkan teman-teman generasi dia dia masih punya generasi yang lain yang pernah diajar. jadi guru hidupnya selalu hidup mudah-mudahan Allah mengkabul pengajian pada siang hari ini dan Allah menjadikan kita semua orang-orang yang istiqomah. Al-Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم إنا قد اجتمعنا في مسجدك بيت الإحسان اللهم اجعلنا جميعا من المستقيمين اللهم اجعلنا جميعا من المستقيمين اللهم ارزقنا الاستقامة اللهم ارزقنا الاستقامة اللهم ارزقنا الاستقامة من دوامك الإجابة فاستجب دعانا يا الله يا رحمن يا رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله